ayat tadi Dimasukin kepada raja, ditemuin raja Fa'akhbaruhu orang raja itu memberi kabar kepada raja Bimakanu terhadap apa yang dibilang tadi Ada dua ayat Wagala ma guntu arda bi'aibin wa'idin Ananya reda ada satu aib aja yang arah dok gimana itu orang bilang ada dua aib. Bawa kemari itu orang. Wah, kurang ajar banget. Jangan dibilang dua aib, satu aib aja yang arah dok. Ini dibilang ada dua aib, bawa kemari itu orang. Ada pengen lihat yang yang ngomong begitu. Raja kesel ya, gemes. Gemes ya Raja. Kesel, dibilang bangunannya ada dua aib. Ada dua cacat, ada dua kejelekan. Kata raja, aneh satu aja dibilang cacat, satu aja ini nggak demen dengarnya, apalagi dua. Bawa kemari itu orang. Pak Tuni, datengin mereka kepadaku. Bihim. Pak Tuni, bihim. Datangkan kepadaku mereka yang ngomong begitu. Ba'adqaduhum alai. Lalu pengawalnya itu orang-orang raja masukin. Ya. Ini orangnya yang ngomong nih. Ya. Fasa'alahum an anil aibai. Lalu raja tanya kepada mereka itu tentang dua aib yang bilang ada tadi. Mahuma. Apa dua aibnya? Paganu ni orang menjawab. Takhrabu wa yamutu sahibuha. Aib yang pertama bakalan rubuh. Yang kedua bakalan mampus sahibuha pemiliknya. Benar ya? Yakhrab. Ini bangunan biar kata hebat, yakhrab bakalan rubuh. Yang yang punya yamut bakalan mampus jadi Bener. Raja melek kan. Ya. Biar bagus kayak apa enggak pasti rubuh. Pemiliknya pasti mati dua hari. Pola. Lalu raja penasaran bertanya, apa ta'lamuna daran la tahrab wa la yamutu sahibuha? Kalau kalau begitu, apakah kalian tahu negeri yang enggak bakal hancur dan enggak bakal mati pemiliknya? Qalu. Mereka jawab lahu kepada raja. Naam. Ya, yeah, ada. Yang negeri enggak bakal hancur, penghuni enggak bakal mati. Pada jamu lahu lalu tuh orang yang aksi tadi Manusia bilang ada dua ayat tadi. Ya, mengingatkan kepada raja al-jannah wa na'imah. Surga dan kenikmatan. Surganya enggak bakal rubuh, enggak bakal hancur, penghuni enggak bakal binasa. Bangunan biar hebat, di dunia bakal hancur, yang punya bakalan. Kalau gitu buat apa cakep-cakep, cakep-cakep ya? Toko mahal, yes. Ya. Setengah aja ukuran kita bangun ya rumah Setengah. Gak usah pakai ukuran gitu udah satu ember lo cakup apa. Satu ember duit ratusan. Hah? Duit ratusan ribu, satu ember kan lumayan tuh. Tosokin gitu, gotok-gotok kayak martil. Kan sampai kepeng itu Ada sekitar 300-500 juta bangun rumah dengan uang satu ember tadi. Jadi rumah cakup Soalnya bakalan hancur, kita bakalan. Tapi kalau sore lah enggak bakal. Wa na'ima. Wa syawiguhu ilaiha. Ini orang juga memberikan kerinduan-kerinduan kepada raja supaya raja ngejar tujuh sore. Itu kalau itu bangun surga di akhirat kenikmatan surga itu bangun dengan harta itu yang itu impakin buat ini ini, ini macam Wow, ente bakal kekal dalam surga. Surga yang ente dapatin gak bakal hancur. Wah, syawiguhu. Itu mana syawiguhu. Ya, dibikin rindu. Dibikin pengen tuh raja. yang namanya itu? Di, ya, di ojok-ojok. Dirayu. Syawiguhu namanya. Dirayu. Wadakarun nara. Diceritain neraka. Wa azabaha dan azabnya. Wa khawifuhu minha. Ditakut-takutin. Kalau surga dibikin rindu supaya ke kalau neraka dibikin takut itu raja. Wada'ahu ila ibadatillah. Diajak itu raja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Raja itu raja mau. Karena dia menemukan jawaban yang tepat. Dianggap kotak yang dibangun dengan uang yang banyak Ya, dipanggil undang orang makan, semuanya bilang ada aib gak? Enggak, jelek gak? Takut, ada celak gak? Tidak. Tapi jika ada ulama yang masuk, ulama bilang ada dua aib. Bingung raja, mana aibnya? Itu bangunan bakal runtuh, penghuninya bakal mati. Betul. Nah ini neraja ibadah kepada Allah Subhanahu. Raja bahwa ila dari wa min mulkihi ditinggalin tuh kerajaannya. Wa kharaja min mulkihi. Dia keluar dari kerajaannya. Hariban ilallah ta'ala. Dia kabur menuju Allah Subhanahu tinggalin kerajaannya ya, menuju kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dua hikmah itu dapat. Ntar tinggal ngambil jalan tengahnya kita, gitu, ya. Kalau sama sekali ninggalin nggak bisa. Tapi minimal jalan tengah. Kalau yang nggak punya pape, ya sabar. Gak usah ditinggalin tuh nggak punyanya gitu. Hah? Kalau yang nggak punya sama sekali, nggak usah ditinggalin tuh nggak punya sama sekali ya. Sabar. Saya setiap baca bacanya kita nggak langsung apa ya, ambil hikmahnya jalan tengah gini segala macam. Ya. Ada orang wah gak enak lo belajar kitab-kitab gituan, jadi dia ditakut-takutin. Jadi jadi pengen jadi orang sukses. Ya? Jadi begini lah, salah. Gak beda orang belajar masalah hasad, dengki, ujub, kibir, riga itu perlu dipelajari. Karena orang yang tahu itu ilmu-ilmu itu eh, eh pengertian-pengertian riya, bahayanya itu, ujub dan bahayanya, kibir dan bahayanya, hasad dan bahayanya. Pasti orang itu akan dapat taufik sehingga gak bakal ujub. Kalau yang nggak pernah pelajari itu kitab itu tentang itu tasawuf disebut. Ini orang selamanya dia kibir, dia ujub, dia dia nggak sadar. Dan dia merasa bahwa itu benar gitu. Sombong benar, ujub nggak apa-apa, ria dimaafin. Kayaknya begitu. Padahal ah, amal batil semuanya itu dengan lantaran itu batil, batil. Ya, batal, batal, batal, batal. Jadi perlu ilmunya. Kayak yang begini perlu. Supaya kita tahan diri namanya. Tahan diri. Jadi ingat, jadi syukur. Jadi ingat, jadi syukur. Ya. Bersyukur. Tambihun. Ini tambihnya peringatan. Inna zuhdal hakiki burudatun dunya ala qalbil abdi. Li'ajlillah wa azimi sawabihi. Sesungguhnya zuhud yang hakiki, zuhud hakiki yang benar, Urudatul dunya hmm. ala galbil abdi. Dinginnya hati manusia karena Allah. Ini zuhud hakiki. Kalau asal zuhud tinggalnya haram. Baik yang kecil maupun yang besar. Asal zuhud tinggalnya haram. Gak perlu warok. Yang penting haramnya ditinggalin. Baik haram yang kecil maupun haram yang gede. Tinggalin. Gak perlu warok. Gak perlu warok itu juhud asal juhud tapi ya. kalau yang hakiki udah tinggalnya haram besar kecil warok warok ya, warok dan dingin sama dunia nggak demen maknanya paham ya dingin sama perempuan gimana sih panasnya lagi laki iya. homo namanya nah Ame perempuan dingin, ame, ame laki dingin, memperempuan perempuan Anas di perempuan. hair lesbi ini. Lesbian. Dingin sama dunia hatinya li ajrillah karena Allah wa azimi sawabi dan karena dia mengharap besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa muqaddamatuhu muqaddamahnya pendahuluan duhud yang hakiki awalnya pendahuluannya itu tarku talabil maqudi minad dunya tidak mencari yang luput daripada dunia. Dunia yang nggak ada nggak dicari. Yang ada dimakan disyukuri. Yang ada disyukuri. Lebih dibuang. Maksudnya dia tasarufkan. Ya, dimakan sekedar hajat. Ya, lebih dikasih orang, diinfak, dia Yang nggak ada baru cari. Itu namanya zuhud. Awalnya begitu. Enggak cari dunia, ya. yang luput, yang enggak ada masih nggak dituntut. Wa majmu'i minha dan dia membagikan yang terkumpul daripada dunia. Tuh. Yang enggak ada enggak dicari, yang ada dibalikin malahan. Kan susah. Kayak saya mau Bakar, Enggak nyari, tapi yang ada ini hampir miskin. وترك إرادتها واختيارها tidak ada kepinginan keinginan dunia dan memilih dunia tidak ada keinginan dunia, tidak ada pilih milih dunia ada atabihal abdu aura tilka zuhdal hagihi. apabila datang seorang hamba mendatangkan ini ini mukadimah tadi nggak pengen dunia yang ada malah dibagi-bagi ya nggak kepengen sama dunia nggak milih dunia. Kalau ini udah datang, udah dikerjakan oleh seorang hamba, udah dilakukan, aurasat tilka zuhdal hakiki. Maka pasti itu dia akan diberikan zuhud yang hakiki. Orang itu bakal dapat sifat zuhud yang hakiki. Kalau kita belum bisa, zuhud yang tadi aja tuh. Tinggalin yang halal, eh, tinggalin yang haram, baik yang kecil maupun yang udah cukup. Itu zuhud namanya. Dalam hal apa aja? Dalam cari cari nafkah, cari uang, dan, ya, semuanya yang haram udah tinggal. Itu zuhud. Bisa kita yang begitu. Ya. Hijrah Allah. ثم الباعث على الترك والتغريب ذكر آفات الدنيا وعيوبها Kemudian yang membangkitkan atas meninggalkan dunia dan membagi-bagikan dunia, apa yang bangkitin? Zikru di dunia. Karena diingat, dia tahu. Ya bencananya dunia dan aibnya dunia. Karena dia tahu percus ini dunia penuh bencana, ini dunia penuh penyakit, ini dunia penuh aib, maka dia tinggal itu. itu yang mendorong seseorang jadi zuhud. Kalau kita nggak tahu, kalau kita beranggapan dunia ini baik mungkin Dunia, tapi orang-orang tertentu yang Allah buka pandangan matanya, dia lihat dunia itu nggak lebih dari tiba bangke. Kalau orang udah Allah kasih penglihatan dunia itu kayak bangke, dia geli. Ya, jadi kita alhamdulillah nggak lihat ya, gitu ya. Hah? Mau nggak? Allah buka, hakikat dunia ini yang sebenar-benarnya kelihatan sama kita dunia ini kayak bangke. Akhirnya kita kali mau begitu kita enggak? yang ngomong aja, yang ngomong tar tar maju tar mundur. Sedang aja deh, kan? sedang aja. Deh. Ya, habis orang-orang ya, orang-orang pilihan. Masa kita nggak mau jadi orang ya? Mau sebetulnya. Gak usah takut. Kalau kita udah lihat dunia kayak bangke, berarti kita gak demen sama dunia. Apakah lalu gak demen sama dunia, jadi kita gak dapat nikmat? Dapat tetap. Karena nikmat yang paling besar dirasakan oleh orang-orang itu, itu nikmat berhubungan sama Allah. Bukan nikmat dunia. Kita ini tidak merasakan nikmat dengan berhubungan dengan Allah karena kita belum dibuka, hmm, belum disingkap. Sehingga medurnya kita masih temen. Kenapa ditutup? Air medurnya emang kita. Jadi ukuran kita itu, makanya kita takut. Oh, jangan lah, jangan nikmat aja di dunia. Padahal yang udah dibuka oleh Allah, justru dia merasa nikmat. Karena Nabi, para wali min awliya illah, orang-orang yang dibuka. Ada yang orang wali zahirnya aja dikumpulin harta, padahal hakikatnya itu harta kemana ya? Entah dibagiin ke Bogor, entah apa Diterima ya orang kasih terima. Tapi di belakang orang bagi. Bala ba'duhum berkata sebagian ulama Taraktu dunya li gillati ghinaiha wa kasrati ana'ina ana'iha wa sur'ati gana'iha wa khishati wa khishati syurgaiha Berkata sebagian ulama, aku tinggalkan dunia lantaran sedikit kayaknya. Dunia biar kayak kaya apa tetap dibandingin me sorga nggak seberapa. kayaknya dunia dibandingin me kaya sorga. Satu bata satu bata satu bata bangunan sorga aja dicopot. Udah kayak tujuh turunan kali ya. Gedungnya gede. Belum seberapa dibandingin dengan akhirat. Wa gasrati 'alaiha lantaran capeknya, eh, banyak letihnya. Kalau orang yang ngurusin dunia banyak letihnya itu. Aku tinggalkan dunia lantaran sedikit kekayaannya dan banyak capeknya. Wasurati panahnya cepat hilangnya. Eh. Tak kita yang mampus atau harta kita yang ludes. Berapa tahun, berapa ratus tahun kita bertahan? Mungkin nggak ratusan tahun, puluhan tahun, wa syurga syuradaiha dan jelek atau rendah sekutu-sekutu. Orang kalau udah berebutan dunia, ini disebut syuraga, orang-orang yang bersekutu dalam dunia, itu semuanya khissah. Ya. Orang kok kaya di dalam berebutan dunia, angkat dia berdukun, dia zalim, dia bohong, dia nipu. Ini syuraga. Ya, rendah Budi pekertinya. Orang yang bersekutu dengan dunia itu orang-orang yang budi pekertinya jelek. Ini kata dia ini. وقال الغزالي القول البالغ به ما قاله شيخنا Abu Bakr At-Tusi Kata Imam Ghazali ucapan yang tepat padanya pada ucapan itu apa yang diucapkan oleh Syekhuna Abu Bakar At-Tusi. Ini Imam Ghazali mutip mengutip ucapan Abu Bakar Abtusi. Dibilang ucapan yang tepat tentang dunia. Apa kata Abu Bakar Abtusi yang dikutip oleh Imam Ghazali? Inna dunya aduwatullahi azza wa jad. Wa anta muhibbuh. Faman ahabba ahadan abghada aduwahu. Kata beliau, Abu Bakar Abtusi, sesungguhnya dunia ini musuh Allah. Dunia musuh. Sedangkan kau mencintainya. Dunia Masya Allah, kita cintai dunia. Maka sedang-sedang aja deh. Paman ahabba ahadan, siapa orang yang mencintai seseorang, abghadu aduwahu, pasti dia benci kepada musuhnya itu orang. Anda cinta kepada Haji Ahmad Fauzi. Pasti Anda musuhin musuhnya dia. Paham Yang musuhin dia, Anda musuhin. Kenapa? Karena Anda cinta dia. Paham? Sesungguhnya seseorang mencintai seseorang itu pasti memusuhi orang yang musuhnya, dia. Nah kalau kita cintai dunia ya, berarti kita musuhin Allah dong. Allah kan musuh dunia. Paham nggak maksudnya? Allah itu musuh dunia. Siapa orang yang mencintai seseorang pasti musuhin musuhnya. Nah kalau kita cinta dunia berarti musuhin itu. Berarti benci sedang aja deh. Jangan kita bilang, ah cinta itu jangan. Kalau bisa itu bilang aneh depan wujudnya. Hak ngomongan doang. Tahu deh kita letak-letak orang yang cinta dunia itu kita tahu ukurannya. Gak perlu dibahas sebetulnya. Orang yang cinta dunia itu nyari dunia lupa ibadah. Dapat dunia nggak mau infak, dapat dunia nggak mau Dia nggak mau buat bekal dia ke akhirat. Nggak mau dukung agama Allah. Nggak mau uh, buat kenikmatan dia. Itu dia orang yang cinta dunia. Tapi orang yang <clears throat> dia nggak cinta dunia, dia cari dunia. Tapi dia jadi perantara doang. Ya, perantara. Waduh. جعلنا الله جعلنا الله من المبغضين للدنيا والمحبين للآخرة amin semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang benci atau musuhan sama dunia dan cinta kepada akhirat. Warawal laisu an Jurair an Jarir qala sahiba rajulun Isa alaihi salam wa qala ya nabi Allah agunu ma'aka wa ashu wa ashabuka fantalaga ila shatti nahrin fajalasa yatagaddayani wa ma'ahuma salah satu al-ghafah fa'akala raghifain wa baqiya raghifun faqama alaih salam ila nahr fashariba summa raja'a falam yajid raghif raghifah wa qala lirrajuli man akhadha ar-raghif qala la adri ini kalau yang hadir rumah haji dulu maulid ada yang penceramah bawa ini kisah ya yeah. di penceramah Dulu ngaji dulu waktu maulid. Ada yang bawain nih kisah. Diambil dari kitab ini. Ada seorang dia berteman sama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yeah. Lalu dia mengatakan, "Ya Nabi Allah, aku rumahnya Saya pengen bersama kamu. Wa ashibuka wa ashabuka, saya pengen bersahabat denganmu. Lalu Nabi Isa terima itu persahabatan tadi. Pantolaga keduanya berangkat ya. Gak bisa sama seseorang yang aku pengen bersama-sama gak bisa. rasa, Lalu keduanya dulu. Ya saya makan. Gada makan pagi. Eh makan siang. Makan. Kalau putur makan pagi. Kalau gada makan siang. Kalau asa gampang bisa. Sama malam. Butur makan pagi. Ghada makan siang. Kalau asya makan malam. Wa ma'ahuma salah satu al Dia punya tiga roti. Orangnya berdua punya tiga. Fa'agala ragifai makan dua roti. Wa baqiya pun sisanya satu satu roti. Wagama alaihissalam ilan nahar. Nabi Isa ke sungai. Wasyariba minum. Waraja'a raja'a eh, lalu dia balik lagi. Falam yajidir raqib. Roti yang tiga kartu hilang. Iya enggak? Yang makan siapa? Temannya. cuman nggak ngaku. Ikan yang tinggal ini ya berdua-duaan. cuman Nabi Isa nggak nuduh. Lo yang makan enggak? Nabi Isa nih. Karena Nabi itu bijak orangnya. Ya, roti yang satu mana? Siapa yang makan? Ini orang Gak tahu. Ini dia jawab. La adri. Gak ngaku dia makan. La adri. Bagaimana dengan Lalu Nabi Isa tanya kepada Raja tadi, mana akhadar rogib? Siapa yang ambil satu roti tadi? Gala la adri. Saya gak tahu. Ngebohong dia nih. Pantalaga wa ma'ahu sahibu. Lalu berangkat lagi bersama kawannya tadi. Para al-zabiyah. Dia lihat ada rusa. Wa ma'aha dan bersama rusa perempuan itu ada khasyatan ada dua anak rusa laha yang dia punya jadi Zobia itu anak mak rusa rusa perempuan rusa perempuan punya anak dua eh, galak Nabi saat perawi ini berkata berkata pengarangnya eh, eh perawi Abu Lais eh Jarir pada ahaduhuma lalu Nabi Isa minta kepada maknya Rusa tadi salah satu anaknya. Fatahu dikasih. Fadabahu Nabi Musa sembeli, wa syawa minhu lalu dipanggang wa akala huwa wa rajul. Dimakan barang-barang laki-laki tadi. Kelar makan sumaga dalil khasyab. Kemudian berkata kepada anak rusa yang dimakan barusan tuh, yang udah jadi tulang belulang. Gum. Tuh anak rusa yang jadi tulang belulang tadi disuruh bangun, gum. Jadi lagi. Dari makan menjadi tulang. Disuruh dong, bangun lagi. Bismillah, Pagama lalu terusah tadi anaknya diri, lalu pulang ke maknya. Ya. Pada hada fagala rajul lalu Nabi Musa berkata kepada laki-laki tadi, As'aluka billazi araka hadhil ayata Man akhadar ragib. Demi aku minta kepadamu Demi yang aku memperlihatkan kepadamu ini ayat-ayat. Ya, utama tentang mujizat. Demi yang aku telah memperlihatkan kepadamu tentang ini bukti kekuasaan Allah. Anda mau tanya mente yang makan roti siapa? Tetap terojok bilang, Anda nggak tahu. Nggak ngaku juga. Walaupun dia udah lihat kebesaran Allah melalui mujizat Nabi tetaplah mengaku. lah adri. Anda nggak tahu yang makan roti siapa tadi. Nah, berangkat lagi. Berangkat lagi. Kala summa intahaya ila nahrin. Nah, sampai ke sungai. Fakhadha Isa dia rajul. Lalu disambar tuh tangan pemuda tadi. Nyebrang nek, apa kali. Ya. Fama syaya alal ma. Jalan di atas air. Digandeng Nabi Isa nih tangan nggak pakai getek, jalan di air sungai. Balam mazawatu tak kala keduanya udah sampai di seberang. Gala Nabi Isa berkata lagi as'aluka billati araka hadil ayah man akhadhar rogi. Ya. Aku mau nanya sama kamu demi setelah engkau aku perlihatkan bukti kekuasaan Allah. Anda mau tanya siapa yang makan roti tadi? La adri tetap nggak mau ngaku juga. Padahal udah lihat lagi itu bukti kekuasaan Allah. Bisa nyebrang, jalan. Daratan tahaya ila mabadah sampai ke tanah lapang. Fajalasa duduk di tanah lapang. Pak Fa'akhadha Isa. Lalu Nabi Isa ngambil tanah dikumpulin, ditumpuk-tumpuk tanah. Ada yang bilang pasir, ada yang bilang tanah. Ya romlan. Turoban, awromlan. Ditumpuk jadi tiga. Wagalalahu lalu tumpukan tanah atau pasir tadi di, di, dibilang sama Nabi Isa, "Kun zahabat." Jadilah emas Bismillah. Jadilah kau emas dengan izin Allah. Jadi tumpukan tiga emas. Jadi dibilang Nabi Isa, "Kun zahabat." Pagi nazar. Lalu jadilah Pada sama salah satu aslas. Dibagi tiga tiga aslas ya tiga tumpukan karena jadi setumpuk jadi emas lalu dipotong tiga mana bisa satu dua jadi tiga ini buat aneh satu ini buat ente yang satu buat siapa kata Nabi Isa buat yang nyolong roti aneh buat yang nyolong roti buat yang makan roti tadi baru ngaku aneh yang makan loh tadi tomaen tomae. Tomae namanya. Kalau tomae, orang yang Toma itu dia gak bakal ngaku. Dia diapain nggak ngaku. Tapi kalau urusan duit, dia ngaku jadi nyolong dia. Kalau urusan dia bakal dapet itu disebut Toma Serang tuh. Ah, kata Nabi Isa, lo bawa tiga-tiga aja dah. Tapi lo jangan pergaulan ya gue. Lu bawa tiga-tiga ya sono. Tiga tumpuk Di jalanan ketemu dua laki-laki. Ketemu dua laki-laki. orang udah bisa mana bisa ketemu dua laki-laki. Ini dua laki-laki Allah kasih sifat tomak juga. Ya. Wah, dilihat ini orang bawa emas tiga tumpuk. Perampok, kalau ada riwayat lain kata perampok, bukannya rojulan, itu perampok. Mau ngerampok dia, ngerampok nego. Lo ngerampok, gue ngelawan. Email lo yang mati atau gue yang mati. Atau kita tiga-tiga yang mati. Karena aku bisa ngelawan dong, mempertahankan harta gue, kata ini Rojul tadi. Gimana kita bagi tiga aja deh. Jadi sama-sama nggak nggak korban, nggak mati, kita bagi tiga. Betul dia, udah akur. Berkawan tuh bertiga. Ya, di bersatu, satu, bersatu, satu, nomor satu. Tapi da, dasar orang rakus, kalau maaf, pikirannya yang kotor. tahu gue bunuh loh diam-diam. Yang tiga-tiganya punya pikiran sama, ntar lo gue bunuh. Oh lapar, utuh satu, beli makanan. Yang makan, beli makanan. Pikiran kan mau kotor, mau bunuh. mau racunin aja. Kan dua-duanya mati. Racunin nah, kan dua-duanya. Lalu yang dua, yang berdua, udah akur. Kita bagi dua aja deh ntar. Kita bunuh dia ntar. siap, dia siap bunuh, dia siap racunin. Ya. Dia bawa makanan yang beracun, yang dua terus mati yang bawa makanan tadi. Tinggal yang berdua. Sebelum kita bagi, terus lapar, makan dulu. Makan yang udah diracunin. Mati juga. Akhirnya tiga-tiganya aman. Iya, nah bisa datang dia lihat, ya ini dia orang Tonga. Toharte kun turaban, jadi lagi. Jadi lagi. Ya, begitu orang yang murah. itu tadi itu bacaannya itu usul usul usul usul liman akal rakib yang sepertiganya buat orang yang ambil roti. Gagal ya, ya, ya, anak akhastu. Saya yang ambil. Wala kulluka laka. Ya semuanya buat. Wa barragamu Isa. Bisa dan Nabi Isa media. Bantaha ilahi Lalu sampai kepada dua laki-laki wa huwa fil mabada di lapangan. Wa mahul mul mal sedangkan dia punya harta. Pak Roda keduanya pengen ayak huda, bu, tuh kan? Pengen ngerampok. Wayaktulahu dan keduanya pengen membunuh tuh pemuda tadi. Bagalah huwa bainana aslatan. Lalu dia berkata, eh yang bagus kita bagi tiga aja nih, gitu. Ya, kata dia mau dirampok, jangan nih kita bagi tiga aja. Baba asu ahadakum ilal garia. Lalu mereka utus salah seorangnya ke, ke Korea. Dia tadi atau aman untuk beli makanan. Bagala lazi Isa yang disuruh beli makanan, dia ngomong, di ayi syai'in nugasimu hadzal Buat Apa ini bagi ini maksudnya harta? La aja'alanna lahuma fit ta'ami samman summan. Ya, aku jadikan sungguh aku bakal jadikan buat keduanya itu fit dalam makanannya summan. Racun. Fa'aqtulahuma sehingga aku bisa membunuh keduanya ini. Wa akhudhu hadzal mal dan aku bisa ambil itu ini harta jami'aha jami'ahu semuanya. ja'ala bihi summan jadi faja'ala fi sum. Lalu dia jadikan ditaruh racun di makanan. Wa qala sahibahu yang dua ngomong juga. Fi ghaibatihi waktu itu yang satu lagi pergi ke Korea ngomong li ayyisain si mal. Buat apa itu bagi dia harga? Idza ja'a gatana dia datang kita bunuh aja. Waktu samnal mal nisfain kita bagi dua tuh harga. Yang saya cerita tadi nih. Faqatalahu lalu keduanya membunuh tuh orang yang yang bawa makanan beracun. Summa kulat to'ama. Habis bunuh makan tu makanan. Pamata, mampus juga kedua. Wabakiyal malu bil mabaza. Sisalah tu harta di lapangan tanah. Wa ulaika satu gadlah haula. Dan itulah yang tiga orang tadi terbunuh di sekitar Mabaza tadi. Pamarra Isa alaihissalam bihim ala tilkal Nabi bisa lewat Dilihat orang dalam keadaan begitu terbunuh tiga-tiganya. Fagala li ashabihi lalu berkata para sahabatnya, hadhihi dunya fa'daruha. Ini dunia nih. Hati-hati medunya. Lantaran cinta medunya bisa berebutan dunia, bisa saling bunuh membunuh. Ya. Allah a'lam. Ada lagi cerita malah orang yang medunya kuat, jujur tapi kiranya perempuan tak kuat. Ada. Waktu dia martilnya jatuh, kampangnya jatuh ke apa? Ke pinggiran itu jurang. Malaikat karena orang jujur nyari nafkah buat bini, ditolongin malaikat dibawa kampak dari emas. Katanya tukang kayu bukan kampakannya besi, dibawa perak bukan besi. Baru dibawa yang sompal ke kampak <laughs> itu yang dari besi. Ini dia, iya katanya ini dia, jujur orang jujur. Ya. Sehingga malaikat dengan izin Allah kasih hadiah tuh perak, kampak perak, kampak. Ini hadiah karena jujurnya ente nggak nggak Ngadu Aduh bininya, bini minta unjuk. Nah bini udah komplot, ini ke pinggiran jurang sempal, masuk tuh bini. Yang bini yang tua udah komplot, masuk. Wow, malaikat tolongin lagi. Dibawa perawan cakep, buka, eh dibawa. Iya, yeah. Dibawa perawan, takut banget. Nih dia dibilang bukan, takut. Oh, dibilang iya takut bohong, merem mulai merem, dibilang iya iya iya.